Bobby. Down Lingkar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Film seri ke-89 ini didukung oleh para pemain Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh. cocok, rematik, minum Camel Super pil buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, as menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ratanca dan sini masih disekap di ruangan tahanan. Mereka tinggal menunggu nasib yang bakal ditimpakan pada diri mereka. Nampaknya Ratanca sudah mulai putus asa. Dia menatap suram ke arah masa depannya. Oh, sini. Sepertinya kita tidak mempunyai harapan lagi. Ya, kita masih tetap hidup sampai suatu saat nanti para algojo datang untuk membawa kita keluar. Apakah kau menyesal, Ratanca? Aku sudah mulai putus asa. Kau menyesal? Tidak. Kau sendiri bagaimana? Selama masih berada di sampingmu, aku justru merasa bahagia. Ah, Ratanca. Marilah kita song-song bersama-sama nasib yang akan menimpa diri kita berdua. Kalaupun toh nanti kita harus mati, kita akan mati dengan tersenyum. Kita tidak akan mati dengan penasaran. Para dewa akan menaburkan bunga-bunga dari atas langit. Bumi menjadi harum dan kita akan menjadi pengantin di alam bakar. Oh, ini. kata-katamu Kata-katamu mengerikan sekali. Sudahlah, janganlah kita membicarakan soal itu lagi. Ratanja, lihatlah. Lihat siapa yang datang. Apakah saatnya sudah tiba Rawadeng? Rayuyu. Gusti Ramapati memanggilmu, Ratanja. Kau tidak usah takut. Setiap orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Maksudmu, uh, apakah Ratanca akan dibawa pergi malam ini? Iya, Ratanca akan kami bawa pergi. Dan kau tunggu di sini. Tidak, kau tidak boleh membawa Ratanca pergi. Ah, Ratanca jadi suruh menghadap Gusti Ramapati. Kalian orang tahanan. Kalian tidak mempunyai hak untuk menolak timbalan ataupun panggilan. Tidak. Jangan bawa dia pergi. Jangan pisahkan kami. Kalau Ratanca dibawa pergi, aku juga harus ikut bersamanya. Gusti Ramapati hanya memanggil Ratanca. Kau tunggu di sini, Praharsini. Praharsini biarlah aku pergi. Barangkali kita tidak akan pernah bertemu lagi. Oh, jangan, jangan bawa dia pergi. Jangan bawa Ratanja pergi. Jangan pisahkan kami berdua. Kalau dia dibawa pergi, aku harus ikut. Aku akan ikut kemana dia pergi. Minggir, kau perempuan. Lepaskan Ratanja. Ayo minggir. Tidak. Minggir. Tidak akan kulepaskan. Aku tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi. Aku akan mendekapnya. Aku akan merangkulnya. Aku tidak akan melepaskan Ratanca. yuk, cepat pegang perempuan itu. Aku akan membawa Ratanca keluar. Dan setelah itu, tutup kembali pintu ruangan tahanan ini. Ah, tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bawa dia pergi. Oh, Ratanca, Ratanca. Jangan tinggalkan aku, Ratanja. Jangan pergi, Ratanja. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan pisahkan kami. Oh, Ratanja. Ratanja. Akhirnya kita harus berpisah sampai di sini. Ah, kejam sekali prajurit-prajurit Majapahit. Apakah mereka tidak tahu bahwa kita telah dipersatukan oleh cinta? Apakah mereka tidak tahu bahwa kita tak mungkin dipisahkan? Tidak, mereka tidak akan tahu. Ratanja, mereka orang-orang berhati batu. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan. Mereka hanya bisa berbuat kasar dan menarik pedang. Oh, Ratanca. Bagaimana nasibku sekarang ini, Ratanca? Sampai kapan aku harus menunggu di ruangan tahanan ini untuk dapat menyusulmu? Oh, Ratanca. Dunia rasanya menjadi gelap, gelap dan dingin. Tak kulihat lagi sepotong sinar yang indah. Tak kulihat lagi suasana yang cerah. Semua menjadi kelabu. Kelabu dan dingin. Oh, Sang Hyang Widi. Jangan pisahkan kami. Kami sudah bersatu dalam cinta. Jangan pisahkan Praharsini dan Ratanca. Jika memang Ratanca harus mati malam ini, cabutlah juga nyawaku. Oh, sang yang bakas pati, bunuhlah aku supaya aku dapat menyusul Ratanca ke suarga loka. Supaya kami bersatu kembali dalam dunia keabadian. Oh. Ratanja. Ratanja. Akhirnya harus begini kejadiannya. Akhirnya kita harus berpisah juga. Sanca? Iya, Gusti Ramapati. Kalau melihat wajahmu seperti ini, hatiku menjadi sedih. Hah? Perasaanku tidak keruan. Kau membuatku serba salah, Ratanca. Aku kesal. Aku marah padamu. Aku benci perbuatanmu. Tapi ya, kita sudah lama hidup dalam satu rumah. Aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri. Tapi ternyata kau telah berani mengkhianatiku. Bagaimana aku tidak marah? Kau benar-benar keterlaluan. Sampai hati kau melemparkan kotoran ke mukaku, Ratanca. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba telah mengaku bersalah. Dan untuk itu, hamba bersedia dihukum. Ah, ingin ku remas-remas wajahmu itu, Ratanca. Ingin rasanya ku gebuk tulang-tulangmu sampai remuk. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana aku bisa membalas sakit hatiku ini? Hah, anak sinting. Kau benar-benar sinting. Ratanca bocah sinting, kurang ajar. Kalau saja kau bukan Ratanca, mayatmu sudah kukubur entah di mana. Aduh, Gusti Ramapati. Apa yang dapat hamba lakukan sekarang untuk menebus kesalahan hamba ini? Hamba benar-benar telah mengaku bersalah. Dan hamba menyesali kesalahan hamba itu. Baik, baiklah. Ada. Ada yang bisa kau kerjakan untuk menebus kesalahanmu itu. Dan kalau kau berhasil mengerjakan dengan baik, bukan tidak mungkin kau akan kubebaskan dari ruang tahanan. Oh, Gusti Ramapati. Benarkah apa yang hamba dengar ini? Gusti Ramapati akan membebaskan diri hamba. Kalau kau dapat mengerjakan tugas yang akan kuberikan padamu ini dengan baik dan sempurna. Tugas apa, Gusti? Dengar. Sekarang ini Gusti Prabu Jaya Negara sedang dalam keadaan sakit. Kukira kau bisa berbuat sesuatu untuk menolong beliau. Sakit apa gerangan Gusti Prabu Jaya Negara? Aku tidak tahu. Kau yang akan memeriksanya nanti. Kau yang akan menentukan penyakitnya. Bagaimana Ratanja? Kau sanggup mengobati sakit Gusti Prabu? Iya. Hamba akan mencobanya, Gusti Ramapati. Nasibmu tergantung daripada kesanggupanmu. Kalau kau ternyata berhasil dengan baik, kau akan kubebaskan. Dan kau boleh kembali menjadi anak angkatku dan tinggal di tempatmu seperti semula. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Sekarang, malam ini juga kau ikut aku. Kita berdua bersama-sama menghadap Prabu Jaya Negara. silakan duduk, Yang Patih. Terima kasih, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Hamba datang menghadap bersama anak angkat hamba Ratanca. Aku sedang sakit, Yang Patih. Aku tidak bisa lama-lama menemuimu. Sebenarnya, ada keperluan apa yang Pati datang menghadapku tanpa kupanggil? Ampun, Gusti Prabu. Hamba datang menghadap justru ada hubungannya dengan sakit Gusti Prabu Jaya Negara. Ratanca, anak angkat hamba ini mempunyai kepandaian sedikit soal ilmu ketabiban. Hmm. Apakah benar begitu, Ratanca? Kau bisa mengobati orang sakit? Ampun, Gusti Prabu. Pengalaman hamba barulah sedikit. Sebenarnya hamba takut mengecewakan hati Gusti. Tapi kalau Gusti Prabu memperkenankan, hamba akan memeriksa penyakit Gusti Prabu. Boleh. Boleh. Kau boleh melihat penyakitku. Maaf, Eyang Patih. Kuharap Eyang Patih mau menunggu di luar. Sendiko Gusti Prabu. Nah, Ratanca, aku tunggu di luar ya. Iya, Gusti Ramapati. Setelah mengaturkan sembah, Sang Ramapati bangkit lalu melangkah perlahan-lahan keluar ruangan pribadi raja. Untuk sesaat lamanya dia menunggu di serambi ruangan. Sementara itu Ratanca masih duduk di tempat semula di lantai ruangan. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam, tidak berani menatap Sang Prabu. Ayolah, Ratanca. Kau boleh memeriksa penyakitku ini. Apa yang harus kulakukan? Silahkan Gusti Prabu berbaring di ranjangku? Iya, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu sudi berbaring di atas ranjang. Oh. Uh, iya, begitu. Ampun Gusti Prabu. Hamba akan memeriksa sakit Gusti Prabu. Uh, sebenarnya apa yang Gusti Prabu rasakan? Ratanca, kau harus merahasiakan apa yang akan kukatakan kepadamu ini. Kalau sampai hal ini bocor, kau akan dicambuk sampai mati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan melaksanakan segala perintah Gusti Prabu. Dengar baik-baik, Ratanca. Aku sebenarnya sakit bisul. Kau tahu bisul kan? Di sini letaknya. Sakitnya bukan main. Panas. Kadangkala pahaku menjadi kejang. Aku tidak berani mengatakannya kepada siapapun juga. Bahkan aku tetap merahasiakannya di depan Ibunda Ratu. Tapi karena kau harus mengobatinya, maka aku terpaksa mengatakannya kepadamu. Tapi sekali lagi, ingat ya Ratanca, jangan sampai kau membocorkan penyakitku ini. Kau tidak perlu berkata apa-apa kepada siapapun juga. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati. Apa katamu? Hmm? Aku sakit pisul, aku malu. Bagaimana seorang raja bisa sakit pisul, Ratanca? Ampun, Gusti Prabu. Sakit pisul juga sebenarnya sakit biasa. Mengapa Gusti Prabu harus merasa malu? Ampun, Gusti Prabu. Bolehkah hamba melihat pisul itu? Boleh, boleh. Oh, ini, nah ini. Lihatlah. Eh, iya. Aduh, aduh, aduh. Hah, sekarang kambuh lagi. Hah, pahaku menjadi kejang dan bisul itu panasnya seperti bara api. Aduh, ampun. Sakit sekali. Hah, cepat Ratanca, cepat obatilah penyakitku ini. Jaya Negara segera menyingkapkan pakaiannya sampai ke batas paha. Dan memang benar, ada sebuah bisul sebesar telur ayam melekat di pahanya bagian kiri. Prabu Jaya Negara mendesis-desis kesakitan ketika Ratanca meraba-raba di sekitar bisul. Bisul itu berwarna hitam kebiru-biruan, dan pada bagian atasnya berwarna putih seperti pati beras. Hmm, iya, Bisul ini belum terlalu matang, Gusti Prabu. Oh, sakitnya luar biasa, Ratanca. Oh, baru pertama kali ini aku menderita sakit bisul yang sangat mengganggu. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku bahkan tidak bisa duduk dengan nyaman. Oh, tak ada gunanya ranjang indah seperti ini kalau aku sedang sakit bisul. Tak ada gunanya tahta ataupun singgasana yang empuk dibungkus beludru jika seorang raja sedang sakit pisul, Ah, ayolah, Ratanca. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengurangi rasa sakitku ini? Cepatlah kerjakan. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat mengobati penyakit Gusti Prabu sekarang. Hamba membutuhkan waktu. Apa? Waktu? Jadi akan kau biarkan aku kelojotan sakit seperti ini, Ratanca? Hamba mohon Gusti Prabu tenang sedikit. Hamba tidak bisa langsung membuat bisul ini pecah dan menjadi kering. Hamba harus membuat ramuan obat-obatan lebih dulu. Hamba belum berani mengutik-utik bisul ini sebelum Gusti Prabu minum obat-obatan. Oh, begitu. Oh, baiklah. Uh, lalu kapan kau akan mengobati bisulku ini? Hamba mohon, Gusti Prabu sabar barang semalam. Besok, pagi-pagi sekali, hamba akan kembali. Oh, baiklah. Baiklah, Ratanca. Kau boleh pergi sekarang. Dan besok pagi-pagi sekali, kau harus sudah berada di ruangan ini. Dan ingat, Ratanca, aku tidak ingin ada orang yang tahu bahwa Raja Majapahit sedang sakit bisul. Hamba mengerti, Gusti Prabu. Iya. Ampun, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Iya, pergilah. Tanja, apa kau sudah siap? Sudah, Gusti Ramapati. Hamba sudah siap. Kau membuat ramuan banyak sekali. Apakah semuanya itu akan kau gunakan untuk mengobati penyakit Gusti Prabu? Hmm? Iya, Gusti Ramapati. Hmm. Ramuan ini ada yang untuk boreh dan ada juga yang untuk diminum. Sakit apa sebenarnya Gusti Prabu? Sepertinya aku tidak melihat beliau dalam keadaan sakit. Sepertinya biasa-biasa saja. Ampun, Gusti Ramapati. Memang tampaknya Gusti Prabu biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya beliau mengidap penyakit yang cukup gawat. Kalau begitu ayo Ratanca, kita harus segera menghadap Gusti Prabu. Sang Ramapati dan Ratanca bergegas melangkah meninggalkan halaman rumahnya. Mereka berjalan ke arah lorong yang menghubungkan dengan Palai Paseban Agung. Setelah melewati beberapa pintu gerbang, akhirnya mereka tiba di ruangan pribadi raja. Sang Ramapati menunggu di serambi, sementara Sang Prabu menyuruh Ratanca masuk. Bagaimana Ratanca? Kau sudah siap mengobati penyakitku ini? Hamba sudah siap, Gusti Prabu. Ah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon, sudilah kiranya Gusti Prabu minum ramuan daun-daunan ini. Oh, aku tidak biasa minum ramuan-ramuan seperti ini, Ratanca. Uh, apakah rasanya pahit? Ampun, Gusti Prabu. Konon menurut Bapak Wong, ramuan yang pahit justru sangat mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Ah, silakan minum Gusti Prabu. Oh. Uh, pahit sekali. Uh, pahit dan seperti seperti bau apek. ramuan apa ini Ratanca? Dan apa manfaatnya? Ampun Gusti Prabu. Hmm. Hamba akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penyakit yang sedang Gusti Prabu derita. Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati. Penyakit bisul yang sedang Gusti Prabu derita sekarang ini hanyalah karena darah kotor semata-mata. Huh, apa katamu? Darah kotor? Darahku kotor? Huh? Tanca sudah berada di ruangan pribadi raja. Sementara sang Ramapati menunggu di luar, di bagian serambi. Ratanca mengaduk cangkir yang berisi ramuan daun-daunan. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu sudi minum ramuan daun-daunan ini. Aku jarang sekali minum ramuan seperti ini, Ratanca. Ah, tapi baiklah. Aku percaya padamu. Baik sekali. Dan baunya apek. Ramuan daun-daunan apa ini, Ratanca? Ramuan daunan ini akan sangat berguna untuk menambah daya tahan tubuh Gusti Prabu. Ratanca, kau tahu apa sebabnya aku mempunyai penyakit bisul seperti ini? Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati. Uh. Penyakit bisul seperti ini biasa saja. Kemungkinan besar penyakit bisul ini karena sekumpulan darah kotor, Gusti Prabu. Apa katamu? Darah kotor? Huh, Ratanca, kau jangan ngomong sembarangan. Aku tidak mewarisi darah kotor dari orang tuaku. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu jangan salah paham. Darah kotor yang hamba maksudkan ialah darah kotor akibat penyakit tertentu jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan darah keturunan. Ampun Gusti Prabu. Darah kotor seperti ini mudah sekali dibersihkan. Bagaimana caranya? Apakah aku harus minum ramuan daun-daunan yang lain lagi, Ratanca? Benar, Gusti Prabu. Tapi di samping Gusti Prabu harus minum ramuan daun-daunan, Gusti Prabu juga harus berpantang dalam hal makanan. Selama beberapa bulan, Gusti Prabu hendaknya jangan makan telur, lemak binatang, ataupun lemak sayuran. Maksud hamba lemak sayuran ialah makanan yang terdiri dari kacang-kacangan. Sedangkan telur yang hamba maksudkan ialah berbagai macam telur. Telur ayam, telur unggas, ataupun telur binatang-binatang laut. Hmm, begitu. Jadi aku harus berpantang dalam hal makan. Uh, baiklah, Ratanca. Ternyata kau mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang ilmu kesehatan. Baiklah, aku akan menuruti nasihat-nasihatmu. Uh, sekarang bagaimana? Apakah kau sudah siap mengobati bisulku ini? Ampun, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon Gusti Prabu terbaring di atas ranjang. Baik, Ratanca. Ah, penyakit sial. Aku tidak suka mengidap penyakit bisul seperti ini. Ah, aku tidak bisa tidur dengan nyaman. Aku benar-benar merasa terganggu. Ah, ah, nah, aku sudah siap, Ratanca. Sekarang kau boleh mulai. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera mulai menjalankan pengobatan. Pertama kali, hamba akan memboreh bagian-bagian yang terasa sakit terutama sekali pada bisulnya. Uh, maaf Gusti Prabu. Ratanja kemudian menyingkapkan sebagian pakaian yang dikenakan Prabu negara. Ratanja dapat melihat kaki kiri Prabu negara yang cacat, tapi buru-buru dia berusaha menutupi perubahan wajahnya. Dia takut Prabu negara akan dapat menangkap perubahan wajah itu dan tersinggung. Ratanca lalu memungut sebuah cawan kecil yang berisi cairan kental seperti param. Warnanya coklat kehijau-hijauan. Apa itu Ratanca? Ampun Gusti Prabu. Ini juga termasuk ramuan daun-daunan. Ramuan ini tidak diminum, melainkan untuk obat boreh. Aku jijik melihat warnanya, seperti kotoran kerbau. Ampun Gusti Prabu. Warnanya memang kurang enak untuk dilihat tapi baunya sangat harum. Oh, maaf Gusti Prabu. Hamba akan segera memboreh bagian bisul. Uh, eh, eh, aduh, aduh. Pelan-pelan Ratanca. Sakit. Pelan-pelan saja. Uh, ampun Gusti Prabu. Harap Gusti Prabu sedikit menahan rasa sakit. Uh, tapi setelah itu, bisul akan segera menjadi matang dan dingin. Baiklah. Kerjakan saja. Aku akan berusaha menahan rasa sakit. Tapi jangan terlalu kencang memborehnya. Sanca kemudian memporeh bagian bisul Prabu Jaya Negara di paha kirinya. Beberapa kali Raja Majapahit itu meringis-ringis kesakitan, menggeliat-geliat di atas ranjang. Raktanca terus memporeh, turun ke bawah sampai ke bagian lutut. Beberapa saat kemudian Prabu Jaya Negara nampak menjadi lega. Oh, benar Ratanca. Kau memang hebat sekali. Sekarang tidak begitu sakit lagi dan rasanya juga tidak panas. Justru dingin. Dingin seperti dicelupkan ke dalam cairan embun. Ampun Gusti Prabu. Ramuan obat dureh ini sangat berkhasiat untuk mematikan rasa. Apakah Gusti Prabu merasakan sedikit tebal di bagian sekitar bisu? Hmm, iya, iya, iya memang. Memang terasa agak tebal. Oh, nah, Gusti Prabu, kalau rasa tebal itu sudah ada, maka tibalah saatnya hamba melakukan pembedahan. Selesai berkata, Ratanca melolos sebuah pisau kecil dari balik lipatan pakaiannya. Pisau terhunus itu berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari yang masuk melalui jendela ruangan. Prabu Jaya Negara kaget. Beliau segera bangkit dan melotot ke arah Ratanca. Ratanca? Ratanca? Apa yang akan kau lakukan? Ampun Gusti Prabu. Hamba akan segera membuang bisul di paha kiri Gusti Prabu Janegara. Ratanca, kau jangan main-main. Kau bermaksud membunuhku, hmm? Prajurit, prajurit, ya. cepat kemari. Tangkap Ratanca, tangkap Ratanca. Dia mau membunuhku, dia mau membunuhku. Bagaimana ini Eyang Patih? Bagaimana? Ratanca mau membunuhku. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira Gusti Prabu telah salah paham. Dia menghunus pisau tajam berkilat-kilat. Aku melihat sendiri. Dia mau menusukku dengan sebilah pisau. Apa kau yang menyuruh, Eyang Patih? Apa kau berkomplot dengan Ratanca untuk membunuhku? Ampun Gusti Prabu. Janganlah Gusti Prabu mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Hamba ini siapa? Hamba sudah berpuluh tahun mengabdi di istana Majapahit. Bahkan hamba telah mengenal Gusti Prabu Jaya Negara sejak masih kanak-kanak. Bagaimana mungkin hamba berniat membuat komplotan dengan Ratanca untuk membunuh Gusti Prabu? Junjungan hamba sendiri Raja Majapahit yang besar dan agung. Ampun Gusti Prabu, sama sekali tidak ada pikiran sedikit pun di kepala hamba untuk berbuat yang kotor seperti itu. Hamba yakin Gusti Prabu telah salah paham. Hamba yakin Ratanca sama sekali tidak mempunyai niat seburuk itu. Dia menghunus pisau dan pisau itu digenggamnya erat-erat Lalu dia melangkah menghampiriku dengan menghunus pisau. Apakah itu artinya dia tidak bermaksud membunuh Jaya Negara? Ampun Gusti Prabu. <laughs> Biarlah hamba yang menyelesaikan persoalan ini. Dan hamba minta waktu bareng semalam untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Ratanca. Sudahlah, sudahlah Yang Patih. Bawalah Ratanca pergi. Aku tidak senang melihat orang menghunus pisau di depanku. Cepat Bawa Ratanca pergi. Sendiko Gusti Prabu. Ayo Ratanca. Tanca. Dulu kau pernah mengobati lukaku ketika kami baru saja menggempur pasukan gajah biru di lereng gunung Welirang. Waktu itu aku juga merasa curiga kepadamu. Tiba-tiba saja kau menghunus pisau dan aku pun sempat berteriak memanggil prajurit-prajurit. Ampun Gusti Ramapati. Sama halnya dengan pengalaman Gusti Ramapati. Kali ini pun hamba bermaksud melakukan pembedahan terhadap penyakit Gusti Prabu Jaya Negara. Mengapa kau merasa perlu mengadakan pembedahan? Ampun Gusti. Kalau hamba tidak melakukan pembedahan, sakit Gusti Prabu akan lama sembuhnya. Sakit apa sebenarnya beliau ratanja? Hmm, anu Gusti Pramapati. Beliau sakit, uh, sakit. Sakit apa? Katakan saja. Ampun Gusti Ramapati. Hamba dilarang mengatakan penyakit Gusti Prabu kepada siapapun juga. Kau harus mengatakannya kepada aku ratanja, Kau tidak boleh menyembunyikannya di depanku. Kau bekerja atas nama Ramapati. Ampun Gusti. Sebenarnya Sebenarnya hamba tidak berani melanggar perintah Gusti Prabu Jaya Negara. Gusti Prabu sudah wanti-wanti, sudah memberikan peringatan keras kepada hamba agar hamba merahasiakan sakit beliau. Tapi kau tidak perlu merahasiakannya kepadaku, Ratanca. Cepat katakan, sakit apa sebenarnya beliau? Hmm? Ampun, Gusti. Baiklah. Karena Gusti Ramapati mendesak, baiklah. Hamba akan mengatakannya. Tapi kalau nanti misalnya hamba kena amarah dari Gusti Prabu. Ah, aku yang akan bertanggung jawab Bratanca. Cepat katakan. Iya, ampun Gusti. Gusti Prabu Jaya Negara mengidap sakit bisul. Apa? Bisul? Iya, benar Gusti. Gusti Prabu Jaya Negara mengidap sakit bisul di bagian paha kirinya. <laughs> Kukira sakit apa? Rupanya seorang raja juga bisa mengidap penyakit bisul. <laughs> Ada-ada saja. <laughs> ah, baiklah. Mungkin Gusti Prabu Jaya Negara malu kalau sampai orang tahu beliau sakit bisul. Tapi kita memang harus menjaga rahasia ini, Ratanca. Hanya kau, aku, dan Gusti Prabu sendiri yang tahu. Hmm, baiklah. Sekarang kau tunggu saja di sini. Aku akan menghadap Gusti Prabu untuk menjelaskannya kepada beliau. Kau tunggu di sini sampai dipanggil menghadap kembali. Dan kau harus tetap bersiap-siap untuk mengadakan pembedahan. Baik, Gusti Ramapati hamba akan menunggu sampai dipanggil menghadap. pembedahan. Benar, Gusti Prabu. Ratanca adalah murid Tabib Wong, seorang tabib yang sangat terkenal dari pantai Jawa Timur. Hamba pernah menyaksikan sendiri kepandaian Ratanca dalam hal ilmu pembedahan. Hamba pernah mengalami sendiri dibedah oleh Ratanca. Ialah pada waktu hamba terluka pada saat hamba baru saja menyelesaikan pertempuran melawan gajah biru di lereng gunung Belirang. Inilah bekas luka-luka hamba setelah dibedah Ratanca Gusti. Hmm, begitu ya. Jadi Ratanca menghunus pisau untuk melakukan pembedahan dan bukan untuk membunuhku. Ampun Gusti Prabu, hamba membawa ratanja menghadap Gusti Prabu untuk mengobati penyakit Gusti Prabu dan bukan untuk tujuan yang lain-lain. Hamba mohon sudilah kiranya Gusti Prabu mempercayai perkataan hamba orang tua ini. Oh, ya, baiklah. Sekarang aku baru mengerti. Baik, baiklah. Kalau begitu panggil Ratanca kemari, Eyang Pati. Dan dia boleh melakukan pembedahan itu. Aku siap untuk dibedah. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera membawa Ratanca menghadap Gusti Prabu. Panca. Uh, eh, coba, aku ingin minta sedikit penjelasan darimu. Iya, Gusti Prabu. Aku ingin tahu soal pembedahan. Eyang Pati sudah menjelaskannya padaku. Tapi aku ingin mendengar penjelasan langsung darimu sendiri. Mengapa penyakit bisulku ini harus dibedah, Ratanca? Apakah kau tidak bisa mengobatinya dengan cara yang lain? Ampun, Gusti Prabu. Tentu saja hamba bisa mengobati dengan cara yang lain. Dengan cara yang lazim dipakai oleh para dukun ataupun para tabib yang lain. Biasanya mereka hanya memberikan ramuan daun-daunan untuk diminum. Kemudian mengoleskan obat boreh pada bagian bisul. Setelah tiga atau empat hari, bisul itu akan menjadi matang. Dan setelah matang, dia akan pecah dengan sendirinya. Tapi dengan jalan pembedahan ini, penyakit bisul akan lebih cepat disembuhkan. Hamba sudah beberapa kali melakukannya kepada teman-teman hamba Gusti Prabu. Hmm, baiklah. Kalau begitu kau boleh membedah bisulku, Ratanca. Ratanca. Iya. Kau boleh mulai sekarang. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hamba terpaksa melanggar peringatan Gusti Prabu Jaya Negara. Karena Gusti Ramapati terus mendesak hamba. Akhirnya hamba terpaksa mengatakan penyakit Gusti Prabu. Oh, tidak apa. Tidak apa. Aku percaya pada Eyang Pati. Beliau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga mengenai sakitku ini. Eyang Pati adalah sesepuh kerajaan ini. Aku percaya penuh kepada beliau. Tidak apa. Tidak apa, Ratanja. Kau tidak perlu merasa cemas. Aku tidak marah. Kalau begitu, hamba akan segera melakukan pembedahan, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu terbaring di atas ranjang. Dan hamba terpaksa kembali mengoleskan obat boreh di bagian pisul Gusti Prabu. Lakukan saja, Ratanca. Kerjakan saja apa yang harus kau kerjakan. Aku percaya padamu. Prabu Jayanegara segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Ratanja kembali mengoles bisul dengan obat boreh. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, dan setelah bisul itu terasa dingin dan kebal, Ratanja memungut pisau, dan dengan cekatan Ratanja membelah bisul Prabu Jayanegara. Darah mengucur deras, dan Ratanja menadahinya dengan sebuah cawan kecil. Darah itu berwarna merah kehitam-hitaman. Ah, bagaimana Ratanca? Kau sudah selesai membedah pisulku? Hampir selesai seluruhnya Gusti Prabu. Lihatlah. Darah Gusti Prabu berwarna merah, agak kehitam-hitaman. Inilah yang hamba maksudkan dengan darah kotor. Jika Gusti Prabu sudi berpantang dalam hal makanan, darah Gusti Prabu akan menjadi bersih. Dan jika Gusti Prabu rajin minum ramuan daun-daunan seperti yang hamba katakan tadi, maka Gusti Prabu tidak akan terkena penyakit bisul lagi. Hmm, aneh sekali. Aku sama sekali tidak merasakan sakit, Ratanca. Aneh sekali. Kau mengkorek-korek dagingku. Darah mengucur deras. Tapi aku sama sekali tidak merasakan sakit. Mengapa bisa begitu, Ratanca? Karena hamba sudah mengolesi bisul paduka dengan obat boreh. Obat boreh ini sangat berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit, Gusti Prabu. Hmm, begitu ya. Oh, apa itu Ratanca? Ampun, Gusti Prabu. Silahkan Gusti Prabu melihat ini. Ini, yang putih-putih ini adalah mata bisul, akar bisul Semuanya ada tiga buah. Dan hamba sudah mengeluarkan seluruhnya. Hamba yakin besok pagi Gusti Prabu sudah dapat duduk dengan nyaman dan tidur dengan nyenyak. Oh, hebat. Hebat. Kau ternyata hebat sekali, Ratanca. <laughs> Hmm, baru sekarang ini aku tahu ada pengobatan dengan jalan pembedahan. <laughs> bagus, bagus. <laughs> Ratanca, Iya, Gusti Prabu. Terima kasih. Kau sudah mengobati bisulku. Dan untuk itu, aku akan memberimu hadiah yang sepadan. Kau minta apa, Ratanca? Uang? Barang-barang perhiasan? Emas berlian barangkali? Ampun, Gusti Prabu. Hamba merasa tidak pantas untuk minta imbalan kepada Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang abdi Hamba sudah merasa sangat bahagia dan gembira jika dapat menjalankan tugas hamba dengan baik. Ampun Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu jaya negara. Nah, begini saja Ratanca. Mulai sekarang, mulai hari ini, kau kuangkat menjadi tabib istana Majapahit. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.